Ini yang paling dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau rakyatnya sesat, kalau seseorang sesat, biasanya pengaruhnya sedikit. Paling yang ikut sesat istrinya atau anak-anaknya, kan begitu. Umumnya kan istri mengikuti suami, anak-anak mengikuti ayahnya, begitu. Tapi kalau tokoh, kalau pemimpin, biasanya ratusan orang ikut sesat, bahkan mungkin ribuan, bahkan mungkin jutaan. Oleh karena itu Nabi mengkhawatirkan adanya pemimpin-pemimpin sesat. Mengatasnamakan Islam tetapi menyebarkan dakwah Rafidah, Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan seterusnya. Wa idza waqa'a alaihimus apabila pedang telah ada di tengah-tengah mereka. Artinya sudah ada pembunuhan sesama muslim. Zaman Abu Bakar belum ada. Zaman Umar belum ada. Apalagi zaman Nabi SAW belum ada. Pedang diangkat di antara sesama muslim belum ada. Bukankah Umar mati terbunuh? Iya, tapi yang membunuh bukan seorang muslim. Bukankah Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat? Iya, tetapi mereka orang-orang murtad. Bukan disebut sebagai perang sesama muslim. Kapan mulai diangkat pedang sesama muslim? Utsman bin Affan. zaman Utsman bin Affan. Nah, jika pedang telah terangkat, pedang telah dihunus di antara sesama muslim lam yurfa ila yaumil qiyamah tidak akan uh, selesai sampai hari kiamat terus ada maka semenjak perang saudara sesama muslim di zaman Utsman sampai zaman Ali sampai zaman Muawiyah terus selalu ada sampai hari ini selalu ada perang sesama muslim mengatasnamakan madhab, mengatasnamakan uh, firqah, mengatasnamakan ini itu, sesama muslim berkelahi. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين dan tidak akan datang hari kiamat sebelum adanya satu hai. Hai itu uh, arti asalnya kobilah, suku. Sampai adanya satu suku di antara umatku ini, satu kabilah di antara umatku ini, yang akan mengikuti orang-orang musyrik, yang akan bersama orang-orang musyrik. Ini ada dua, dua tafsiran nanti akan dibahas oleh beliau. Apakah badannya, apa ajarannya. Ya, dua-duanya bisa. Karena sebagian kaum muslimin hari ini meninggalkan negerinya yang muslim, Indonesia misalnya, uh, memilih tinggal di Jepang, memilih tinggal di Amerika, ada kan? Ah, ini badannya, badannya. Ah, lebih besar keyakinannya. Ada seorang muslim yang tinggal di Jepang, di Amerika, dia berdosa, tapi belum kafir kalau memang dia sholat, dia puasa gitu. Kalau ajarannya terancam kafir. Ya, seorang muslim yang mengikuti ajaran kaum musyrikin Nah, seperti itu. Sebelum datangnya hari kiamat akan terjadi seperti itu. Adanya kaum muslimin yang akan mengikuti orang-orang musyrik, hidup di tengah-tengah negeri orang musyrik, وحتى تعبد فئام min ummati al-awthan dan juga tidak akan datang hari kiamat sampai segolongan dari umatku menyembah berhala. Ya, ini waqi. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu kita tidak meragukan kebenarannya bahwa akan ada segolongan dari kaum muslimin ini yang akan menyembah berhala. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun. Dan akan ada di tengah-tengah umatku pendusta-pendusta yang jumlahnya ada 30. Pendusta-pendusta yang jumlahnya ada 30. Masa orang dusta cuma 30? Nah, berarti bukan dusta sembarang dusta. Ya, dusta terbesar, akzabul firo. Ya. Kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun. Ketiga puluh orang itu mengaku dirinya seorang nabi. Ah, ini kedustaan yang luar biasa. Ya, orang bodoh ngaku ulama, orang bodoh ngaku pinter, dosa. Dosa kan? Apalagi ini mengaku nabi, mendapatkan wahyu dari Allah. Dosa yang sangat besar. Wa ana khatamun nabiyyin dan aku adalah penutup para nabi. Khatam di sini penutup tidak boleh diartikan dengan cincin. Walaupun cincin bahasa Arabnya juga khatam. Ya. Karena kan bahasa itu mengikuti kalimat, bukan kalimat mengikuti bahasa. Ya. Kata-kata itu mengikuti kalimat, bukan kalimat mengikuti kata-kata. Ya saya terkena bisa ular. Ini bisa ini apa yang dimaksud dengan bisa di sini? Tentu mengikuti kalimat itu. Enggak mungkin bisa dapat mampu. Kita semua tahu itu. Nah, orang Ahmadiyah menafsirkan khotam ini sebagai cincin. Karena secara kamus memang cincin bahasa Arabnya juga khotam. Ini berarti dia e, seperti dalam bahasa tadi kalimat tadi saya terkena bisa ular. Kalau begitu boleh dong orang menafsirkan bisa di sini dengan dapat mampu kan jadi ancur kalimat itu. Ya, nah, lihat. Karena mereka bukan orang Arab, mereka tidak faham. Maka sekali lagi kesesatan orang-orang Islam dalam memahami Al-Quran diawali ketika Al-Quran ini mulai dipeluk oleh orang-orang ajam, orang-orang non-Arab, orang-orang yang tidak faham bahasa Arab. Maka khotam dikira cincin. Maka menurut orang Ahmadiyah, Nabi Muhammad itu khotamun nabiin, betul. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah. Betul mereka terima. Khotamun nabiin, Nabi Muhammad itu khotamun nabiin. Apa artinya? Cincinnya para nabi, hiasannya para nabi. Jadi di antara nabi-nabi yang jumlahnya 124 ribu itu, 313 rasul, 25 yang diceritakan dalam Al-Quran, cincinnya, hiasannya, yang terbaiknya Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bukan nabi terakhir kata orang Ahmadiyah yang jelas-jelas uh, anggapan ini sesat, batil, keliru. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelah aku. Nah, dijelaskan. Nah, berarti khotamun nabiyyin, nabi yang tahu arti khotamun nabiyyin. Beliau jelaskan nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelah aku. Jelas. Berarti khotam bukan cincin, tapi penutup. Penutup bahasa Arabnya juga khotam, tutup. Tutup itu khotam, cincin juga khotam. Gitu. Sekali lagi, memahami ini cincin apa tutup, tergantung kalimatnya, kan gitu. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة dan akan senantiasa ada di tengah-tengah umatku ini satu golongan, satu kelompok yang terus berada dalam kebenaran, mansurah yang akan selalu ditolong oleh Allah. Maka para ulama menyebut sebagai Ta'ifatul Mansurah atau Al-Firqatun Najiyah. kalimat ini hak. Yang pertama kali mengucapkan Nabi alaihi salatu wassalam. <clears throat> Seperti as-salaf ahlu sunnah wal jamaah, eh, al-guraba. Adapun firqah-firqah yang ada hari ini dari Mu'tazilah, Jamiyah, Jabariyah atau yang memang dinamakan oleh pendirinya uh, hari ini seperti uh, Jamaatul Muslimin dan seterusnya ini tidak pernah keluar dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara istilah nama baru nama saja sudah beda apalagi isinya baru nama saja ya masih mending uh, eh, saudara -saudara kita yang di kampung-kampung menamakan dirinya ahlu sunnah wal jamaah, penamaan itu kan betul. Ah, baru isinya yang salah. Ya. Tapi kalau ini namanya juga salah. Ya. Kami apa? Kami oh, tidak disebut uh, eh, ahlu sunnah wal jamaahnya. Kalau mereka menyebut ahlu sunnah wal jamaah atau al firqatun najiyah atau as-salaf atau atau ifatul mansura, benar. Walaupun isinya belum tentu benar, tapi secara penamaan sudah benar. Gitu ya. Ah, ini akan selalu ada. Tidak mungkin ada satu zaman, satu masa di mana kelompok ini tidak ada. Nol, kosong, tidak mungkin. Ya. Ini kabar gembira dari Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat munculnya para pendusta mengaku sebagai nabi, di saat sebagian kaum muslimin mengikuti orang-orang musyrik, di saat sebagian kaum muslimin menyembah berhala, di saat tampilnya pemimpin-pemimpin yang sesat, tapi masih ada di tengah-tengah mereka At-Taifatul Mansura, al firqatul Najiyah, Al-Ghuraba As-Salaf. Ah, berarti ini kabar gembira. Kan Nabi mengatakan seperti itu, hadis-hadis sebelumnya juga. Ada doa Nabi yang tidak terkabul, tapi ada yang terkabul. Gitu. Jadi ada berita buruk, ada berita baik. Ya. Oleh karena itu tidak boleh kita putus asa. Ya, seperti Nabi katakan, akan muncul e, uh, 72 kelompok sesat, kan begitu? Yang semuanya akan masuk neraka. Tetapi Nabi juga menyebut satu kelompok yang selamat. Ma'ana alaihi al wa ashabi. Benar-benar kabar gembira kan? Kalau Nabi hanya mengatakan 72 sesat, nah ini kabar buruk semua. Tapi Nabi menambah satu yang masuk surga. Berarti ini kabar gembira. Ya, tugas kita, kewajiban kita, bagaimana caranya agar kita masuk ke kelompok yang satu itu. Ya, kalau kita berusaha bagaimana supaya tidak ada kelompok-kelompok, semuanya satu kelompok, berarti kita mau membatalkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, kewajiban kita, tugas kita Tentu setelah mengimani sabda Nabi tadi, karena memang sahih, eh, kita berusaha sekuat tenaga untuk masuk ke kelompok yang satu itu. Yang dimana Rasul dan para sahabat masuk ke kelompok itu. Berarti dengan kata lain, kelompoknya Rasul dan para sahabat. Golongannya Rasul dan para sahabat. Yang dengan istilah lima, lima istilah tadi la yadurruhum man khadalahum. Tidak akan memudorotkan mereka. Mereka siapa? Mereka Al-Firqatun Najiyah ini atau Ifatul Mansurah ini yang selalu ada setiap zaman ini tidak akan mereka tidak akan dimudorotkan oleh man khadalahum. Orang-orang yang tidak suka kepada mereka, orang-orang yang benci kepada mereka, orang-orang yang tidak mau membantu mereka, mencaci mereka, memerangi mereka, tidak memudorotkan Sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang wajib kita yakini. Tidak akan dimudaratkan. Tentu timbul pertanyaan, bukankah Imam Ahmad dimudaratkan, penjara selama 30 bulan, disiksa oleh ahlul bidah, kan mudarat. Ah. Bukankah Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga dipenjara 7 tahun? Ya, sampai mati di penjara. Siapa yang memenjarakan? Penguasa yang berfaham uh, eh, falasifah, Mu'tazilah. Kan mudorot? Jawabnya? Jawabnya? Iya, bukan mudorot badan yang dimaksud. mudorot keluar dari kebenaran itu. Itu yang dimaksud. Ya, Bukan mudorot badan. Kalau mudorot badan, Imam Ahmad dimudorotkan. Syekhul Islam dimudorotkan. Hari ini banyak di antara da'i-da'i salaf dimudorotkan, dicaci maki, difitnah, dan seterusnya. Bukan itu maksudnya. Tapi mudorot nanti di akhirat. Mudorot agama. Bukan mudorot harta, badan, nama baik. Ini dimudorot. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab habis. Nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab habis di umumnya rata-rata kaum muslimin yang tidak paham. Kan mudarat kan nama beliau. Katakan Wahabi, katakan begini, begitu. Ya, habis dicaci maki dan ditambah fitnah. Muhammad bin Abdul Wahab mengharamkan ziarah kubur. Ya, kan dahsyat ini. Ziarah kubur mengharamkan selawat. Mau menghancurkan makam baki. Nah, ini fitnah. Luar biasa. Kan mudarat. Ya. Tetapi Maksudnya mereka masuk surga, mereka tetap mendapat ridho Allah, mereka selamat dari neraka, mereka sampai meninggal berada dalam manhat yang hak, itu yang dimaksud. Ya. Tidak dimudaratkan. Adapun ahlu sunnah wal jamaah memudaratkan mereka, kan begitu. Ya. Artinya memudaratkan mereka versi mereka. Artinya banyak di antara orang Mu'tazilah, orang Jahmiyah, orang Jabariyah yang setelah kena dakwah salaf ahlu sunnah wal jamaah lalu masuk ke manhaj salaf. Ya, dari versi mereka dimudaratkan. Nah, salaf tidak. Maka secara umum sampai hari ini, ya mantan salaf masuk ke ini, ke ini, ke itu, ke kita nggak dengar. Ya, yang ada mantan ini, mantan itu, mantan ini, mantan masuk ke salaf. Ini yang ada. Ya, saya yakin antum tahu ya atau mungkin di antara antum mantan ini mantan itu kan yang duduk sini mantan ini ya antum mengakui ya tidak dimudaratkan salaf tidak dimudaratkan malah memudaratkan mereka gitu maksudnya mereka uh, menjadi masuk ke salaf dari pandangan mereka mereka dimudaratkan oleh uh, dakwah salaf maka ditakuti oleh mereka ditakuti oleh mereka karena apa penuh dengan hujah penuh dengan dalil dan dakwah salaf, dakwah hujah, dakwah dalil, bukan dakwah cacian makian. Berbeda dengan firqah-firqah yang ada cacian, makian, eh, jalan-jalan, uh, ya dakwah jalan-jalan ke sana kemari naik motor bawa-bawa bendera, ya ini dakwah apa? Ya uh, memacetkan jalanan, ya gelar tikar tengah jalanan, bagaimana ini? Ya dakwah hujah dalil, dakwah di masjid, ya oh, dakwah salaf sekira uh, parkir tidak muat, mengganggu jalanan, stop, nggak usah ada pengajian. Ya, salaf seperti itu. Tidak mau mengganggu jalannya kaum muslimi. Gitu. Wala man khalafahum dan juga tidak memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisih mereka. Sampai kapan? Hatta ya'tiya amrullah tabaraka wa ta'ala sampai datang keputusan Allah, sampai datang ketentuan Allah, karena tidak mungkin uh, dunia ini akan uh, terus baik, berarti tidak kiamat-kiamat, ya, maka akan tiba di mana, ya jangankan salaf, Islam tidak ada, Islam tidak ada, ya, tentu salaf hilang habis, Islam habis, tinggallah syirarun nas seburuk-buruk manusia dan di saat seperti itulah uh, kiamat tiba. Allah perintahkan kepada Israfil untuk meniup sangkakala dan kiamat tiba di saat syirorun nas. Seburuk-buruk manusia hidup di situ. Mari kita lihat syarahnya. Beliau mulai dengan A'immatul Mudillin. <clears throat> imam-imam yang sesat alladzina yakuduna nasa bi ismi syara' dengan atas nama syariat atas nama Islam mereka memimpin manusia menggiring manusia walladzina ya'khuduna nasa bil qahri was sultan dengan kekuasaannya dengan paksaannya mereka menyiksa manusia, menggiring manusia, memaksa manusia sehingga manusia mengikuti kesesatan mereka. Ya, maka lebih baik kalau penguasa itu ini sama-sama sama-sama sesat ya, sama-sama tidak paham, lebih baik kalau penguasa ini tidak memperhatikan masalah agama. Ya. Daripada perhatian. Contoh besar siapa? Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun itu sangat perhatian kepada agama. Sangat cinta kepada ilmu. Tapi keliru sesat. Yang dia pelajari, yang dia baca, yang menjadi guru-gurunya itu kaum falasif alul kalam. Maka mudorot sekali. Coba seperti pemimpin kita yang kurang peduli kepada agama, ya, nah biarkan saja, udah biarin saja. Ya, kita dakwah seperti ini biarin saja, ya. Kita kan secara secara kasat mata kita bisa melihat bahwa presiden-presiden kita bukan salaf. Ya kan? Sampai terakhir nggak kenal apa itu salaf. Ya, tapi karena nggak peduli. Coba kalau peduli, ya beda keyakinan dengan uh, beliau tentu akan uh, namanya penguasa punya kekuasaan. Sebagaimana Khalifah al makmun Gitu. Kecuali yang benar. Kecuali pemimpin yang benar, yang hak ahlu sunnah wal jamaah, Tentu lebih baik perhatian kepada agama daripada tidak perhatian. Begitu. Ya. Maka uh, kalau antum ditanya ngaji ke kelompok subhat dengan tidak ngaji, lebih bagus mana? Tidak ngaji. Ya, tidak ngaji. Sering bertanya, gimana Ustaz di daerah saya nggak ada pengajian, ada adanya yang begini-begini nih kan daripada nggak dapat ilmu tat ya boleh ya nah, eh, paham dia nggak paham <laughs> lebih baik nggak nambah daripada nambah kemudian kecampuran subhat ya nah, lihat orang-orang awam yang tidak ngaji kan tidak membahayakan sholat sholat ya nah, habis itu balik, balik dagang lagi ya daripada ngaji kemudian sesat daripada ngaji kemudian bidah kemudian dia bantu bid'ahnya, dia sokong bid'ahnya, dia bela bid'ahnya, gitu. Ya. Kemudian dia menerapkan hukum-hukum yang rusak, yang salah, yang batil. Nah, ini termasuk oh, ulama-ulama yang sesat. Wal ulama al-mudillin. Alladina yadja'una anna ma hum alaihi syar'umna wa hum ashaddun nasi adawatan lahu di mana mereka menyangka bahwa apa yang mereka lakukan adalah sesuai dengan syariat Allah. Apa yang mereka dakwahkan, apa yang mereka khutbahkan, apa yang mereka tulis ini sesuai dengan syariat Allah. Padahal pada hakikatnya mereka adalah manusia yang oh, sangat memusuhi syariat Allah. Tidak sadar mereka. Ya. Kan sabda Nabi alaihi salatu wassalam ketika ditanya oleh Hudzaifah setelah kebaikan, setelah kejahilian, kemudian kebaikan, apakah kebaikan ini ya, habis ini ada e, keburukan, ada habis keburukan ada kebaikan lagi, tapi ada dukhon yang dimaksud sunah-sunah tapi bukan sunnah Nabi. E, beda habis itu apakah ada keburukan? Ada keburukan. Ah, ini keburukan terburuk yang oleh Nabi dikatakan du'atun ala abwabi jahannam para dai, para penyeru yang mengajak manusia menuju jahanam. Ini luar biasa dakwah tetapi mengakibatkan kaum muslimin masuk jahanam. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, "Lau kana li da'watan mustajabatan Seandainya aku mempunyai doa yang mustajabah. Seandainya aku memiliki doa yang makbul. La saraftuha sultan. Niscaya doa itu akan aku peruntukkan buat para sultan, para penguasa. Fa inna bisalahihi salahul ummah. Karena dengan baiknya si penguasa, umat ini akan ikut baik. Ya. Ah, ini Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad tentu berdoa ya. Imam Ahmad tentu berdoa dengan ucapan seperti ini menunjukkan bahwa Imam Ahmad e, berdoa dan walillahilham doa beliau terkabul. Ya. E, setelah Khalifah Al-Ma'mun meninggal, disusul Al-Wathiq juga meninggal, Kemudian terus diganti oleh al-mutawakkil yang berfaham ahlus sunnah. Dari kesabaran beliau, kesabaran kaum muslimin yang tidak demo, yang tidak menghujat, yang tidak mencaci maki penguasa, yang tidak melawan penguasa, Allah balas. Allah balas dengan kenikmatan yang sangat besar. Apa? Pemimpin-pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Lama sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ini kan janji Allah kepada kaum Bani Israel, tentu kepada kita semua. Ya. Ketika mereka sabar, ketika mereka yakin dengan ayat-ayat kami, ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Kami anugerahkan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang mendapatkan hidayah. Pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang sunnah ya. Sebagaimana oh, beberapa ratus tahun sebelum itu, ya, beberapa ratus tahun sebelum itu, eh, kira-kira dua ratusan tahun kurang sebelum itu, ya, kaum muslimin bersabar ketika dipimpin oleh seorang yang sangat kejam, dolim, hajat bin Yusuf. Mereka bersabar, bersabar. Ya, Ah, lalu tidak selang lama Allah berikan seorang pemimpin yang luar biasa. Yang faham sunnah. Yang dipuji oleh Anas bin Malik solatnya. Aku belum pernah solat di belakang seseorang yang solatnya mirip dengan solatnya Nabi. Kecuali di belakang anak muda ini. Siapa? Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Di mana para ulama mengatakan nubuat Nabi di mana Nabi mengatakan nanti akan merata harta, akan tersebar harta, makmur kaya raya kaum muslimin. Itu para ulama mengatakan itu terjadi di zaman Umar bin Abdul Aziz. Ya, di mana para amil kebingungan mencari ah, mustahik. Mencari orang-orang miskin yang berhak menerima zakat, bingung mana ini orang miskin. Kaya semua. Makmur. Ya. Yeah Ida waqa'a alaihimus saif. Apabila pedang telah jatuh di tengah-tengah mereka, perang sesama mereka, Hada min ayatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk salah satu tanda kenabian beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau betul-betul nabi. Kenapa? Karena beliau berbicara tentang sesuatu yang belum terjadi dan tentu itu datang dari Allah. Bukan karangan beliau, bukan analisa beliau, bukan uh, prasangka beliau. Wahyu dari Allah. Wada wahada hakun waqi' dan ini hak telah terjadi. فإنه as وقع fi في al-ummati lam يرفع yaitu tatkala pedang pertama kali jatuh di tengah-tengah umat ini maka setelah itu pedang tidak terangkat lagi selama-lamanya. Artinya selalu ada saja perang sesama muslim. وما bainahum al-kitalu mundu qatlil khalifati thalis Utsman radhiyallahu anhu. Maka selalu perang sesama muslim terjadi semenjak uh, terbunuhnya khalifah ketiga Utsman radhiyallahu an. Ya, tidak disebut terbunuhnya Umar. Sekali lagi karena Umar dibunuh oleh orang Majusi bukan sesama muslim dan terbunuhnya uh, Umar tidak tidak ada pembahasan. Ya, kenapa ini? Kenapa? Ya wajar, orang kafir benci kepada kaum muslimin. Terutama Abu Lu'luk Majusi ini benci melihat kemajuan kaum muslimin, kejayaan kaum muslimin, persatuan kaum muslimin. E, pembesarnya siapa? Umar bin Al-Khattab. Maka dibunuhlah Umar bin Al-Khattab oleh si Abu Lu'luk ini. Adapun pembunuh Utsman seorang muslim. Ya, Ail. ini. Pembunuh Utsman seorang muslim dan dengan niat baik. Maksudnya uh, bukan karena kebencian kepada kaum muslimin, justru karena keprihatinan. Ya, yeah. karena keprihatinan, karena karena subhat. Terutama subhat yang disebarkan oleh Abdullah bin Sabah bahwa kepemimpinan Utsman bin, bin Affan tidak seperti Abu Bakar, tidak seperti Umar. Lihat begitu kayanya, lihat begitu mewahnya, lihat saudara-saudaranya menjadi pejabat. Ya. Ini semua kalau ditanyakan hukumnya halal apa haram? Halal. Maka jawab Usman kan salahkah aku berbuat baik kepada keluarga? Salahkah aku jika Allah memberikan harta yang banyak kepada aku? Lihat, syubhat kalau dilontarkan setiap hari, maka terus, terus, terus dan membesar. Awalnya kaum muslimin tidak menggubris. Ketika Abdullah bin Sabak dan teman-temannya mengatakan, Usman begini, Usman begini, tidak digubris. Ya namanya orang kaya kan tidak tercela cinta keluarga kemudian menjadikan sebagian keluarga menjadi pejabat tidak tercela. Tidak tercela karena siapa uh, yang akan menjadi pejabat kan terserah pemimpin. Dan secara kemampuan mampu. Secara kemampuan mampu. Keluarga Utsman bin Affan terkenal sebagai keluarga yang memang uh, mampu untuk memimpin. Ya. Yeah awal dilontarkan subhat ini oleh Abdullah bin Sabah tidak ditanggapi oleh kaum muslimin. Tapi Abdullah bin Sabah tidak putus asa, terus diteriakkan, terus setiap hari. Akhirnya satu, dua, sepuluh, dua ratus, seratus kaum muslimin uh, tertipu, uh, terpedaya dengan subhatnya Abdullah bin Sabah ini. Akhirnya ikut bersama Abdullah bin Sabah, katanya mau umroh, tapi mampir ke Madinah dan disitulah awal petaka demo pertama kali dalam Islam. Ya, pimpinan Abdullah bin Sabah mendemo Utsman bin Affan. Ya, dan sama menyuruh Utsman turun. Dan Utsman lebih baik mati daripada turun. Ah, ini sunahnya. Ya, sunahnya ketika disuruh uh, turun tidak turun dan para sahabat menasihati Utsman tidak, jangan. Utsman sudah mau turun, artinya sudah mau eh, sudah eh, berdialog dengan Ali, dengan para sahabat, ya, seluruh sahabat eh, sepakat jangan. Ya. bahkan dengan kalimat yang luar biasa Ibnu Umar mengatakan mereka punya para pemberontak itu, para pengepung itu punya pedang, punya golok, punya panah, ya tapi mereka tidak punya surga dan neraka. Oh ini, ini membesar di hati Utsman bin Affan. Ya, mereka tidak mempengaruhi engkau masuk surga dan neraka. Ya, maka uh, berakhir dengan terbunuhnya beliau. Ya, dan sekali lagi yang membunuh terkena syubhatnya uh, Abdullah bin Sabah dan yang membunuh merasa bangga membunuh Utsman bin Affan. Ya. Ah, sejak saat itu sampai hari ini pedang tidak terangkat lagi. Kaum muslimin oh, terus selalu ada oh, perang sesama kaum muslimin. وصارت الأمة يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا maka umat ini terus satu sama lain saling membunuh, saling menyerang, saling menawan. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين dan tidak akan datang hari kiamat sampai ada satu hai Sekali lagi, hukum asalnya, asal katanya hai adalah e, kabilah suku, tapi yang dimaksud tentu e, kaum muslimin secara umum, bukan satu suku. Ya. yang akan mengikuti orang-orang musyrik, yang akan berada di tengah-tengah orang musyrik. Ah, ini dibahas oleh beliau. Wahalil muradu bil luhuki huna al luhuki al badani. Apakah yang dimaksud luhuk di sini mengikuti orang-orang musyrik, eh, menyatu pada diri orang-orang musyrik itu badannya? Bimana annahu yadhabu hadal hayy ilal musyrikin. Bahwa mereka uh, pergi meninggalkan negeri muslim, kemudian datang kepada orang-orang musyrik dan hidup di tengah-tengah orang musyrik. Sebagaimana contoh tadi, memilih hidup di Jepang, di Amerika, di Cina, di tempat-tempat orang kafir. Awil luhuk al-hukmi, atau secara hukum. Bimakna ayya'malu bi'amalil musyrikin yaitu mereka melakukan amalan-amalan kaum musyriki, menyembah kuburan, minta-minta kepada orang yang sudah mati, meyakini orang-orang yang sudah mati rohnya bisa kembali ke dunia. Roh-roh orang yang sudah mati bisa e, bertempat tinggal di tempat-tempat tertentu, bisa diajak dialog dan seterusnya. Nah, ini mengikuti kaum musyrikin. Ya, belum yang kecil-kecil seperti ulang tahun, seperti memperingati hari ini, hari itu, cara berpakaian begini, begitu, ini lebih banyak lagi. Ya. Atau dua-duanya. Ya. Atau dua-duanya. Ya badannya ada yang seperti itu, ya secara hukum juga ada. Beliau katakan, Al-Zahiru annal murada jami'u dhalik." Yang tampak jelas adalah dua-duanya. Dua-duanya dilakukan oleh kaum muslimin. Kita melihat kan? Lihat sebagian hari ini kaum muslimin hidup di tengah-tengah negeri kafir dan dengan bangganya dan tidak ada resah, tidak ada kekhawatiran. Ya, padahal mau sholat Jumat susah, mau sholat Idul Fitri susah, mau mengetahui satu Syawal kapan, satu Ramadan kapan susah. Ya, mereka dengan tenangnya hidup di negeri tersebut tanpa alasan yang hak. Dengan alasan yang hak boleh, sebagaimana sering kita bahas ya, tiga alasan ya. Adapun tanpa tiga alasan itu tidak boleh, haram. Ya. Wa ammal hayyu fadh-dhahiru anna al-murada bihi al-jinsu wa laysa wahidul ahya' secara zohir, zohir lafad, al hay atau kabilah, suku, ini uh, jenisnya ya. Uh, suku itu kan ada suku ini, suku itu ya, kabilah ini, kabilah itu. Tapi apakah itu yang dimaksud? Ya. Apakah itu yang dimaksud? Uh, jika itu yang dimaksud, tentu akan terlihat ya Misalnya kaum muslimin di uh, Cina misalnya, atau kaum muslimin di Indonesia misalnya, atau kaum muslimin di Aljazair misalnya. Nah beliau mengatakan ini tidak ada akarnya. Tidak ada bekas yang kelihatan bahwa seperti itu. Ya, Beliau tidak melihat, Allah alam sudah terjadi atau tidak, beliau tidak melihat adanya satu suku di mana itu mayoritas kaum muslimin mengikuti orang-orang musyrik dalam satu negeri. Ya. Oleh karena itu beliau cenderung hai di sini uh, secara umum artinya kaum muslimin. Ya, seorang muslim atau kaum muslimin yang mengikuti orang-orang kafir bukan uh, seluruh kaum muslimin uh, Brunei misalnya mengikuti orang-orang musyrik ini itu sekali lagi menurut beliau uh, itu tidak tampak. Ya, berarti beliau sekali lagi cenderung kepada makna bahwa itu umumnya kaum muslimin, orang per orang. Wa hatta tu'bada fi wa hatta ta'buda fi'amun min ummati al-awthan. Dan juga tidak akan terjadi hari kiamat sampai sekelompok dari umatku ini menyembah berhala. Al-fi'am ay al-jama'at. Fi'am yang dimaksud al-jama'at, sekelompok kaum muslimin. Wahada waqa, ini terjadi. fi kulli jihatin min jihatil muslimin, di beberapa daerah negeri kaum muslimin, man al qubur, sebagian kaum muslimin menyembah kuburan, Apakah mereka sujud ruku kepada kuburan itu? Tidak. Tetapi makna sembahan kan meminta, bahkan cinta, bahkan berharap. Itu kan bagian dari ibadah. Mereka berharap sesuatu dari penghuni kubur ini. Ini sudah berarti ibadah. Syirik kan? Mereka meminta sesuatu dari penghuni kubur itu. Ini kan sifat ibadah, berdoa. Ya. Jadi keliru kalau ada orang mengatakan kata siapa dia menyembah dia tidak rukuk sujud kepada kuburan itu. Ya, menyembah tidak harus rukuk dan sujud. Wa yu'azzimuna ashabaha, mereka mengagungkan, membesarkan penghuni kubur tersebut. Dengan cara apa mereka membesarkan? Mendatangi setiap tahun, mendatangi di hari-hari tertentu, membuat lampu, ya bangunan, atap. Wa yas'alunahum al-hajat wa yaltaji'una ilaihim. Mereka minta-minta kepada mereka tentang hajat mereka. Mereka minta-minta kepada yang mati itu uh, untuk memenuhi hajat mereka, kebutuhan mereka, apa yang mereka ingini, mereka mintakan kepada penghuni kubur tersebut. Wa yaltaji'una ilaihim berserah diri kepada menyandarkan diri kepada penghuni kubur tersebut. Ini terjadi kan? Terjadi. Sabda Nabi alaihi salatu wasalam eh, kita lihat kenyataannya hari ini. Ya. Iya, sudah masuk. Kita salat dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. الصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Pertanyaan Apakah yang dilakukan oleh Presiden Libya itu benar? Yaitu rakyatnya meminta dia turun tetapi dia melawan dengan senjata hingga rakyatnya banyak yang terbunuh. Intinya bahwa rakyat tidak berhak menurunkan penguasa. Ini menurut akidah sahihah ahlu sunnah wal jamaah. Karena penguasa namanya juga penguasa, dia berkuasa. Ya. Dan sunnah yang sangat besar yang dicontohkan oleh para sahabat bahwa Abu, Bak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, Yazid, terus sampai Umar bin Abdul Aziz, sampai Harun al-Rasid, sampai oh, khalifah-khalifah kaum muslimin. Mereka tidak diganti kecuali meninggal. Ya. Sunnahnya para sahabat. Dan tidak ada satupun ulama yang mengkritik Abu Bakar, mengkritik Umar, mengkritik Utsman, Ali, karena tidak diganti sebelum uh, wafat tidak ada. Ah, baru muncul sunnah dari orang-orang uh, Barat, sunnah dari orang-orang Yahudi Nasrani bahwa pemimpin itu dibatasi empat tahun, lima tahun dan seterusnya. Ini bukan sunnahnya para sahabat. Ya. Yeah Kemudian masalah selanjutnya, berhakkah seorang pemimpin membunuh orang yang perlu dibunuh? Jawabnya, berhak. Berhak. Ya, tentu tidak semau dia. Tapi ini perlu apa tidak dibunuh? Ya. Dengan dalil pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Muhammad bin Maslamah membunuh Ka'ab bin Ashraf. Ya dengan dalih-dalih dengan alasan-alasan tertentu. Ya. Sebagaimana oh, yang kita lihat hari ini, karena seorang penguasa itu haram membunuh yang perlu dibunuh orang bahaya tanpa alasan apapun, dengan alasan apapun, maka kita lihat begitu beraninya orang-orang yang mengatakan ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang mengaku mendapatkan wahyu dari Allah dan diikuti, dipercayai. Begitu bebasnya bicara. Ya. Yeah. Uh, bahkan di televisi. Ya. Yeah. Ini kan oh, mudorot yang luar biasa. Bahkan seolah diberi dipori, diberi porsi lebih gitu ya e, untuk bicara atas nama HAM, atas nama demokrasi. Jika pemimpin faham dan ini merasakan kaum muslimin menimbulkan percekcokan dan seterusnya, jika pemimpin faham nggak usah teriak-teriak, nggak usah demo, nggak usah terjadi keributan di mana-mana, ya. Culik tokoh-tokohnya. Penguasa tentu bisa ya biar dunia tidak tahu oh, wartawan-wartawan oh, gak ada yang tahu culik ya ambil ya hadapkan pada seorang ulama MUI misalnya ah dinasihati di situ diajak untuk taubat bahwa aliran Ahmadiyah sesat mengatakan ada nabi lagi setelah nabi Muhammad SAW wahyu terputus ketika nabi sudah wafat dan seterusnya terus diberi pengarahan nasihat dalil-dalil mungkin seminggu, mungkin dua minggu, ya. Diharapkan taubat. Kalau mau taubat, alhamdulillah. Nah, dia ajak anak buahnya gitu. Kalau nggak mau, bunuh. Nggak ada yang tahu, hilang, ya. Kan selamat. Nggak onar oh, seperti ini. Itu kan terjadi 20 tahun yang lalu, ya. 15 tahun yang lalu kan begitu. Macam-macam eh, besok hilang, ya. nggak nggak ribut-ribut kayak gini, tahu-tahu hilang, ya. Ini sunnah seperti ini. Sebagaimana Ka'ab bin Asraf tahu-tahu hilang, tahu-tahu mati. Enggak ribut-ribut. Ya. Padahal itu nabi. Nabi, nabi yang mengizinkan. Artinya nabi, aku nabi, aku berhak membunuh, memang aku suruh. Enggak, nabi tetap diam karena memang ada siasah di situ. Nah, ini tidak difahami oleh kaum muslimin. Maka seolah harus terbuka, semuanya harus terbuka penguasa itu punya rahasia. Orang semakin besar, rahasianya semakin banyak, kan begitu? Ya, uh, pemimpin kita punya rahasia, pemimpin kita lebih punya rahasia lagi. Karena orang semakin kuat, semakin besar, rahasianya semakin banyak. Ah, presiden orang besar, maka dia punya banyak rahasia dan itu hak dia. Rakyat jangan tahu, apalagi dunia luar. Ah, ini tidak, semua kebijakan rakyat harus tahu. Semua perintah rakyat harus tahu. Bagaimana? Kan ada rahasia negara. Ya. Yang tidak boleh diketahui oleh siapapun. Gitu ya. Bagaimana cara menjawab pertanyaan orang awam mengapa kita mengikuti pemahaman sahabat dan bukan pemahaman Rasulullah? Begitu. Begitu. <laughs> Masa pemahaman sahabat bukan pemahaman Rasulullah? Ya. Pemahaman sahabat otomatis pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi, pemahaman sahabat otomatis pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi kan bersabda, Nabi bersabda kan, yang faham terhadap sabda Nabi itu siapa? Ya tentu saksi mata. Yang paling faham cara sholat Nabi siapa? Tentu saksi mata, yaitu para sahabat. Yang paling faham terhadap ayat ini siapa setelah Rasulullah? Saksi mata ketika ayat itu turun. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'a. Ya. Kan Nabi sekali lagi bersabda. Nah, perlu difahami sabda Nabi itu maksudnya apa. Nah, merujuk kepada para sahabat. Perbuatan Nabi. Nabi kan meletakkan Eh, pelepah kurma basah, daun-daun basah di atas kuburan. Beliau mengatakan, selagi daun ini masih basah, maka si mayat di bawah ini akan diperingan siksanya. Ini kan perbuatan Nabi. Bagaimana cara kita memahaminya? Langsung kita ikuti bahwa ini sunnah Nabi. Kita letakkan daun-daun basah, karangan bunga di atas kuburan dengan harapan si mayat yang dibawa diperingan siksanya. Ah, nanti dulu. Lihat para sahabat. Lihat saksi mata ketika Nabi meletakkan Eh, pelepah kurma itu? Siapa? Para sahabat tentunya. Nah, lihat para sahabat melakukan apa? Tidak ada satupun para sahabat yang meletakkan daun-daun basah di atas kubur famili mereka masing-masing. Tidak ada. Tidak ada. Berarti pemahaman sahabat terhadap perbuatan Nabi itu adalah mukjizat, kehususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tangan beliau yang mulia, iya ketika meletakkan daun basah di atas kuburan menyebabkan si mayat itu diperingan siksanya. Adapun tangan Abu Bakar, tangan Umar, para sahabat yang lain enggak. Apalagi tangan kita. Kan gitu. Nah, lihat ini pemahaman sahabat. Coba kalau kita tidak memakai pemahaman sahabat. Tentu kita langsung meletakkan daun-daun basah di atas kuburan dan jelas ini keliru. Mosok para sahabat uh, tidak faham kita yang faham? Uh, ini para sahabat nggak faham. Ini kenapa nggak diikuti? Ya nggak pernah faham nih sahabat nih. Ah, saya yang faham kebalik. Ya. Bagaimana cara menyikapi pemberitaan-pemberitaan di media massa yang terkadang mengkabarkan buruknya pemerintah? Apakah ini termasuk ke dalam membuka aib pemimpin? Ya, jelas. Jelas. Jika kita tahu teman kita ada yang berzina, ada yang minum khamr, maka kita harus menutup aib itu. Jangan cerita. Pemimpin lebih lagi. Saudara kita sesama muslim berhak untuk ditutup aibnya. Pemimpin lebih berhak. Pemimpin lebih berhak. Ya. Semua hal yang berkaitan dengan akhirat atau ibadah hukum asalnya haram dan semua hal tentang dunia hukum asalnya halal. Apakah dalilnya? Oh, banyak di antaranya eh, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Barang siapa yang beramal yang dimaksud tentu amal akhirat. Ibadah mahdo, salat, zikir, puasa yang tidak ada contoh dari nabi, dari aku, maka tertolak. Tertolak haram kullu bidatin dolala, kullu dalatin finna Ini salah satu dalil di antara sekian dalil bahwa hukum asal ibadah adalah uh, haram. Ya. Yeah. Adapun sebaliknya seperti firman Allah, kulu wasrobu, makanlah, minumlah, maka bebas makan apa saja, minum apa saja, asal yang tidak dilarang. Kan berapa banyak makanan, minuman yang tidak ada di zaman Nabi SAW. Tentu kita bertanya, ini halal apa haram? Kalau air putih, susu, madu di zaman Nabi ada, jelas halal. Ya, tapi Fanta, Coca-Cola misalnya, eh? kan zaman Nabi nggak ada. Gimana nih? Halal apa haram? Jangan-jangan halal. Nah, maka bingung kita. Uh, berapa banyak minuman yang tidak ada di zaman Nabi, makanan. Ya, hukum asalnya semuanya halal. Kecuali yang dilarang. Apakah diperbolehkan menetap di negeri kafir untuk menuntut ilmu ekonomi, bukan ilmu syar'i? Ya tentu, nggak mungkin ilmu syar'i di negeri kafir ya. Mana ada ilmu syar'i di negeri kafir? Ya, nah, itu kan programnya uh, si Munawir dulu ya uh, mengirim sarjana-sarjana IAIN ke Kanada, Toronto, Amerika untuk belajar kepada orientalis, jelas ini keliru. Masuk belajar agama sama orang kafir. Belajar agama di Mekah, Madinah, ya, di negeri-negeri kaum muslimin, bukan di negeri kafir. Ya tentu mencari ilmu dunia. Tapi ya tidak tidak pas kalau ekonomi ya. Ilmu tentang senjata, ilmu tentang nuklir, ilmu tentang komputer yang kaum muslimin belum banyak tahu, ya silahkan. Karena kaum muslimin butuhkan ilmu itu, boleh. Ya, untuk mencari ilmu, boleh. Atau berobat, karena kan menyembuhkan penyakit itu kan termasuk yang doruri, ah, boleh. Sampai tampak aurat kita oleh orang lain dalam rangka berobat kan boleh. Darurat. Atau menjadi duta, utusan, boleh Istri selalu bertanya pada suami untuk apa uang dibelanjakan. Sampai-sampai suami merasa kesal, merasa seperti diceruk. Ini nggak kebalik nih. Yang nanya si istri, mestinya suaminya kali. Ini nulisnya kebalik kali, ya. Suami yang nanya uang belanja kemarin uh, kurang apa enggak? Kalau kurang ditambahin, ya. Kalau nyisa balikin misalnya kan. Nah, istri yang nanya, ya Kan uangnya uang suami, suka-suka suami buat apa? Ya, uh, istri sudah diberi uang belanja misalnya sebulan sekian, dua juta misalnya cukup, anak tiga anak empat ya, ya sudah. Uh, gaji suami mungkin enam juta, tujuh juta, ya sudah. Mau dibuat apa, terserah uh, suami, ya. Sementara istri berdalih hal itu untuk menjaga transparansi. Apa? Apa maksudnya? Ya? Enggak ada uang suami uang suami, ya. Enggak perlu begini-begini, ya. Intinya si istri sudah diberi nafkah selesai. Kecuali kurang boleh, bang kurang segini. Anak kita kan lima, ya oh, sekolah semua, biaya semua. Masa cuman 800 ribu, nah, sementara gaji abang oh, hampir 10 juta. Ah boleh, boleh seperti ini boleh. Boleh. Ya, tidak haram. Gitu. Kalau sudah cukup, dia merasa cukup, itu uh, dia mencukupkan dirinya.